Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya menguning kemudian menjadi hancur dan di akhirat nanti ada azab yang sangat keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu senang tapi menipu Nasihati kami Ustadz Kuliobi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. asatidatul kiram ikhwanil aizza wabil khusus guru kita Al ustad Haji Muhammad Arifin Ilham mudah-mudahan beliau sehat selalu tambahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala Pemirsa Cahaya Hati Antv rahimakumullah Sama-sama kita sudah mendengarkan ayat yang dibacakan oleh kari kita tadi i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah sebuah permainan ada yang menjadi peran menjadi orang kaya pejabat orang susah rakyat jelata pemimpin itu semuanya permainan yang diatur skenario oleh Allah Subhanahu wa taala bukan secara kebetulan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi semuanya setelah menjalankan tugas dan permainan masing-masing apa yang sudah ditentukan, thumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Ketahuilah kalian setelah menjalankan peran kalian, kalian akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang kaya, ia sakit, dia berusaha supaya agar lebih lama lagi hidup di dalam dunia ini. Kemudian dia masuk ke rumah sakit, masuk ICU. Dengan biaya yang mahal, semua alat sudah dimasukkan dan didaga dengan dokter-dokter yang ahli 24 jam. Namun apa ketika itu? Saatnya sudah sampai malaikat Israel datang menghampirinya. Wahai orang kaya, permainanmu sebagai orang kaya dalam dunia ini selesai. Wafat meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini dunia. Walahun. Dunia jangan tertipu oleh dunia. Kesenangan dunia semata. Tapi kesenangan yang kita peroleh, kesenangan yang hakiki adalah kesenangan nanti di yaumul akhirat dunia yang banyak tertipu manusia olehnya. Sebab apa zina zinatun dunia ini berhias. Dunia semakin lama semakin cantik, dunia semakin lama semakin indah. Beda dengan kita, semakin lama bukan semakin cantik, bukan semakin lama semakin ganteng, akan tetapi semakin tua. Tapi dunia semakin lama semakin indah. Dan ini yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna akhwafa ma akhafu alaikum ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terhadap kalian dibukanya kemegahan dunia, megah kemegahan dunia, bunga-bunga dunia. Kenapa Rasulullah khawatirkan? tatkala dunia ini sudah canggih, tatkala dunia ini sudah berhias, dunia sudah indah. Yang Rasulullah khawatirkan bahwasanya nilai-nilai agama akan tergusur bahkan tergeser. Makanya kehidupan ini dalam dunia jangan tertipu kita dengan kemegahan dunia, bahwa keindahan dunia, kesenangan dunia hanya sesaat. Makanya ulama tasawuf menggambarkan kehidupan di dalam dunia ini bagaikan sang kiai berkata kepada tiga santrinya, "Wahai santriku, masuklah kalian ke dalam goa. Kemudian di dalam goa itu kau cari barang yang berharga, bawa sebanyak-banyaknya." Namun santri tiga ini berbeda. Ada santri sam'an wa ta'atan. Dengar dan patuh apa yang diperintahkan oleh gurunya ada sam'an wa ta'atan juga santri yang kedua. Dengar tapi patuhnya setengah-setengah. Ada sami'na wa asoyna. Ada santri yang dengar akan tetapi dia tidak melaksanakan sama sekali. Santri ini masuk ketiga. Kemudian santri yang pertama sami'na wa atona. Di dalam goa yang amat gelap ketika itu keterbatasan penglihatan dan pandangan dengan hanya rabahan itu pun keterbatasan rabahannya namun apa yang terjadi? Padahal di situ ada barang yang berharga, namun tidak terlihat karena keterbatasan pandangan, maka dia menyangka itu hanya batu-batu kerikil. Tapi walaupun batu kerikil, kena guru yang amanahkan, guru yang perintahkan, dia bawa sebanyak-banyaknya, mampu dua pikul. Santri yang kedua berkata, kalau tibang batu kerikil buat apa bawa banyak-banyak? Udah cukup lima, dikantongin lima. Santri yang ketiga yang sami nawaswe nak masuk ke dalam goa. Akan tapi dia berkata, buat apa tibang batu kerikil? Engkau bawa dua piku, engkau bawa lima, kotor-kotorin saja. Enggak bawa sama sekali. Namun apa? Ketika keluar dari goa, terlihatlah jelas bahwa yang dibawa bukan batu-batu kerikil. Justru yang berharga nilainya intan berlian Ketika melihat intan berlian yang bawa dua pikul menyesal. Banyak bawanya nyesal. Menyesal. Dia menyesal masih kurang banyak. Yang nomor lima juga pun menyesal. Kalau yang bawa banyak menyesal, yang lima menyesal. Lebih-lebih yang tidak bawa sama sekali. Apa maknanya? Gambaran tadi. Kita hidup dalam dunia ini bagaikan santri ada di dalam goa. Kita ini berada dalam dunia bagaikan santi berada dalam goa. Allah sudah serukan akimus sholat. Dirikan sholat. Wa atuz zakah. Keluarkan zakat. Laksanakan puasa Ramadan. Tahu itu nilainya, nilai yang berharga. Puasa nilainya emas intan berlian. Kapan kita tahu? Kala itu kita tahu bagaikan santi keluar dari mulut gua falaula idza balagatil hulquma wa antum hina idzin tanjurun maka tatkala nyawamu sampai tenggorokan kalian akan diperlihatkan amal ibadah kalian pahala puasanya uh mas intan belian Allahu akbar walillahil ham. dunia ini hanya soal waktu hari jam detik kita akan masuk galian 2 meter keluarga yang kita pikirkan siang malam ternyata pada akhirnya meninggalkan kita boleh jadi anak kita yang menginjak-injak tanah kuburan untuk kita dan Rasul menghabarkan mayit itu masih tahu langkah terakhir keluarga yang meninggalkannya harta yang kita cari banting tulang-tulang dibanting-banting untuk mendapatkannya ternyata juga kita tinggalkan. Tinggallah amal ibadah menyertai kita. Sungguh beruntunglah orang-orang beriman yang menjadikan dunia ini sebagai tempat bekal untuk kehidupan di akhirat selama-lamanya. Inilah yang membuat hamba beriman bermujahadah dalam ibadah, dalam amal saleh, dalam kemuliaan akhlak, sibuk dalam perbaikan kebaikan karena sadar Aku akan hidup di akhirat selama-lamanya. Aku butuh bekal untuk kehidupan panjang itu. Subuh saja orang beriman sudah jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Siapa yang sholat sunnah fajar dua rakaat. Air minat dunia wa mafiha. Sholat sunnah fajar. Azan subuh. Sebelum sholat subuh berjamaah kita sholat sunnah dulu dua rakaat. Makanya waktunya agak panjang di masjid kita Ustaz. 15 menit. Kita tunggu. Karena sunnah fajar, sunnah subuh dua rakaat itu ternyata lebih baik, lebih utama daripada dunia dengan segala isinya. Apa enggak ngiler? Nah kita sudah diberitahu bahwa kita masuk gua kayak santri tadi ada berlian. Tidak akan kita sia-siakan. Itu baru ya subuhnya belum salat subuhnya Allah mabarik ummati libukuriha doa Nabi berulang-ulang tiga kali dan doa Nabi mustajab Sallallahu alaihi wasallam berkahi umatku berkahi umatku berkahi umatku di waktu pacar Ya Allah jagalah iman hati kami terus menikmati ketaatan di jalanmu Allahumma haqqiqna bittaqwa wal istiqamah tetapkan hidup kami dalam kelezatan istiqamah dan ketakwaan ya Allah yang menguasai segala hati dan keadaan mohon lindungi kami dari tipu daya dunia ini ya Allah amin sayang sayang sayang Ustadz terbatas waktu makanya ikhwat datang dong langsung ke sini ngaji bersama setiap hari Arifin bersama jamaah kajian Israq ini karena nilainya haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Lebih ngiler lagi kita. Ikhwah, terima kasih amal jariah harus selalu Arifin sampaikan. Karena ini tabungan kita di akhirat nanti. Seperti santri tadi, dia akan banyak-banyak melakukan amal untuk bekalnya di akhirat nanti. Hubungi Bang Awaludin 0856 90010 0856 90010 dan kembali majelis zikir kita tanggal 30 Rabiul Akhir atau 2 Maret. Maafkan Arifin, terima kasih Ustadz semua. Kaparatul Majelis, Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhan والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان والحمد لله ولا إله وبركاتك يا الله